Cerita mempersembahkan Pandita Pandita Ratu. Anggur Mahadewa, titik-titik madu banyak bumi remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi jenis yang bisa kau petik dan kau singkir? Sementara kita layu, akan kau tampakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. beratus sebuah kisah Palestin lama tragedi cinta anak manusia perebutan tahta mabuk harta dan duniawi serta silaunya kehormatan di mana keangkara murkaan merasa lela karena dendam yang mentara kisah ini berlatar belakang berdiri yang sudah sekali yang arah dialah pemuda yang merupakan tahap bestirnya kehidupan namun sebenarnya dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah kita sudah lebih kelima? Apa yang mengubah nasibku? Aku bosan dengan kehidupan lama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan kalau aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Fatih. Bahkan lebih kurang lagi, aku berangan-angan, tanda kata aku adalah seorang permaisuri. Maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus semua tidak bersisa semua yang kumiliki. Itulah cita kita aku Ken Arif. Bagaimana dengan kau kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, Dibikin oleh artis-artis terkemuka, Harry Fadli, Ali Ermawati, M. Adit, Isemerod, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibn Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Senja Tipas Jatra. laga 377 ini dengan para pemain Wanda Budi sebagai Rogo Penatas, Kristiana sebagai Umar Dirja, Isomero sebagai Timeka Swasti Margaret sebagai Kamsini Maraswari, Wahyu Chandra sebagai Brahmana Lohgawi Hari Atik sebagai Sakya Murti, Ashari sebagai Panti Garis, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. Sebenarnya lah, Pinaka Swasti nampak kebingungan untuk mengambil keputusan menghadapi para pengepungnya yang semakin merapat. Jika dia harus bertindak keras yang mengakibatkan kematian, korbannya adalah para murid perguruannya sendiri. Pinaka swastirakat berputar, dia mencari celah kesempatan. telah berada di tempat yang aman. Lini jangan cemas lagi. Terima kasih, Bapak. Yang kukira hanya berupa angan-angan. Ternyata sekarang menjadi kenyataan. Sudahlah. Jangan pikirkan apapun. Jika Nini dan yang lainnya ingin menyampaikan terima kasih. Bukan kepada Bapak. Namun kepada Nyai Pinaka Swasti Ratu. Bagaimana dengan dia? Ah, biarlah. Aku akan kembali ke sana. Mungkin ada sesuatu yang bisa kulakukan. Bapak Brahmana, hmm. aku ikut. Jangan anak mas Rogo Penatas. Anak mas tinggal saja di sini. Anak mas adalah juga sasaran utama yang ingin diunyahkan oleh perempuan bermata tiga itu. Tetapi aku tidak bisa membiarkan Diajeng Ajeng Pinaka menghadapi perempuan itu sendiri, Bapak Brahmana. Perempuan itu mempunyai kemampuan kanuragan yang sangat tinggi. Anak mas. Anak mas yang dalam keadaan paling sehat di antara yang lain. Anak mas sebaiknya menjaga dan melindungi mereka kalau terjadi apa-apa. Nah, biarlah Bapak akan kembali ke atas untuk membantu Nyai ke suatu Ratu. Barangkali mengalami kesulitan. Apa? Hmm. Bapak tidak tahu betapa tinggi sekali ilmu titisan durga itu, Bapak. Aku tahu, anak mas. Yang anak mas tidak tahu adalah Nyai Pinaka pernah bertempur dengan perempuan itu. Nyai Pinaka pernah mengalahkannya. Jangan cemas. Tinggal di sini bersama yang lain. Go Penatas tidak menjawab lagi. Dia termangu oleh jawaban yang baru saja didengarnya. Pertanyaan, apakah benar Pinaka mampu menghadapi umat Durga untuk beberapa saat lamanya mengaduk benaknya? Rogo Penatas memandang Brahmana Loh Gawe yang melangkah keluar dari goa. Ditebarkan pandangan matanya pada orang-orang di sekitarnya yang dalam keadaan babak belur karena dihajar oleh umat Durga. Bagaimana keadaanmu di Aceh? Apakah ada tulang yang patah? Oh, tidak. Tidak, Kakang Ronggo Penatas. Aku tidak apa-apa. Syukurlah. Aku minta maaf jika perlakuanku selama ini kasar oh, terhadapmu. Tidak apa, Kakang. Justru uh, sekarang mata kami terbuka melihat kenyataan yang sebenarnya. Bagaimana dengan kau? Kau tidak apa? Ada tulang yang patah kau rasakan? Tidak. Aku tidak apa-apa. Meski babak belur. Meski babak belur kau katakan tidak apa-apa. Ya. Aku menyesal pernah meludahimu. <laughs> tidak apa-apa. Jika aku menjadi kau, tentu aku akan melakukan hal yang sama. Joko Penatas merasa lega. Karena ternyata meski mendapat perlakuan yang sangat kejam oleh umat Durga, namun para tawanan itu tidak mengalami cedera yang membahayakan. Namun Roko Penatas termangu ketika pandangan matanya tertuju pada Sakya Murti. Dalam keremangan malam, Roko Penatas melihat ada sesuatu yang mengganjal di dalam dada lelaki tua itu. Paman, bagaimana keadaan Paman? Ah, maaf, Paman. Paman mendengar suaraku. Bagaimana dengan keadaan Paman? Paman, Paman mendengar suaraku? Aku memang tidak pantas. Apa, Paman? Aku tidak pantas menjadi ayahnya. Aku tidak pantas menjadi ayahnya. Ah, aku benar-benar binatang di matanya. Paman, aku tidak mengerti apa yang paman maksudkan. Paman berbicara apa? Anak muda. Bagaimana paman? Tidak ada gunanya aku hidup di dunia ini. Aku terlampau banyak membuat dosa dan kesalahan. Anakku sendiri tidak mau mengampuni aku. Anakku sendiri menganggapku binatang. Tolong. Tolong anak muda. Iya. Apa yang harus aku lakukan, Paman? Cabut kembali pedangmu itu. Pedangku dicabut? Tolong. Bunuh aku, anak muda. Ah, tidak salah dengarkah aku, Paman? Paman ingin mati. Bunuhlah aku anak muda Tolong bunuhlah aku Aku merasa tidak ada gunanya aku hidup lagi Tetapi mengapa paman? Mengapa paman ingin mati? Apakah paman sadar dengan keinginan itu paman? Penatas yang tidak mengetahui latar belakang keadaan Sakya Murti menjadi kebingungan terhadap keinginan lelaki itu. Yang dia rasakan sebagai keinginan yang tidak masuk akal, bahkan menumpuhkan sebuah tanda tanya. Apakah lelaki itu gila? Rogo Penatas menoleh pada Kensi Winareswari. Namun Kansiwi menoleh ke arah lain. Dan ketika Rogo Penatas menoleh pada Rahastri Kanti, Perempuan itu juga menoleh ke arah lain, seolah enggan dimintai pendapat. Dalam pada itu, pada waktu yang bersamaan. Benar-benar gila. Mereka mengepungku semakin rapat. Mereka menganggapku sebagai makanan. Oh, apa yang harus kulakukan untuk menghadapinya? Hmm, kau kebingungan? Mengapa tidak kau serang saja mereka? Kau bisa membunuhnya jika mereka membahayakanmu? Manusia. Ia benar-benar membuatku serba salah. Aku benar-benar berada pada pilihan yang sulit. Jika aku tidak membunuh, mereka tentu akan berusaha mati-matian untuk membunuhku. Sebaliknya, apakah aku harus tega membunuh mereka? Orang-orang yang tidak sadar dengan keadaan dirinya sendiri. Oh, bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Mereka bergerak semakin cepat. Oh, Rasa-rasanya apa yang mereka lakukan membuat kepalaku pening, pusing. Oh, rupanya mereka memang sedang membuatku bingung. Tidak, aku harus melawan mereka. Aku tidak boleh mengorbankan diriku sendiri. Aku tidak mempunyai pilihan lain. Aku harus membongkar kepungan ini. Hiya! Madurga keparat! Jangan kau bersembunyi di balik orang-orang yang tidak bersalah itu. Mari kita bertempur dengan cara yang lebih jantan. kau malah ketakutan, Pinaka. Kau oh, pengecut! Garbo! ¡Jonathan Molina! benar-benar berada di dalam kesulitan. Bukan karena ia tidak mampu menghadapi lawan-lawannya. Tetapi karena Nyai Pinaka mengalami kesulitan mengambil keputusan berhadapan dengan orang-orang yang kehilangan pikiran itu. Sebagian dari mereka adalah para murid dari perguruannya sendiri. Aku harus membantu Nyai Pinaka. Tetapi apa yang sebaiknya aku lakukan? Apakah aku harus membaurkan diri untuk bertempur? Barangkali aku menemukan cara yang lain. Ya, aku akan mencoba melakukannya. Aku bisa mengganggu perempuan pemuja Uma Durga itu dengan cara yang lain. Pertempuran berlangsung seru. Pinaka swasti ratu yang dalam keadaan hamil tua itu masih dengan tangkas menghadapi lawan-lawannya. Dan pada saat itulah Brahmana Loh Gawe, seorang Brahmana yang mumpuni dalam kawruh kajiwan, berjalan mengendap-endap menuju ke sebuah bangunan. Ternyata benar dugaanku. Aku menemukan sesuatu yang tidak wajar di tempat ini. Kekuatan dari titisan Batari Durga itu ternyata berasal dari tempat ini. Ada sebuah pintu lagi. Mungkin di dalam. Brahmanaloh gawe terpaku di tengah pintu. Pandangan matanya langsung terpaku pada sebuah patung Batari Durga. Itulah patung yang tidak lumrah. Di dalam pengetahuan Brahmanaloh gawe diketahui bahwa dewa yang memiliki empat buah mata adalah Batari Guru, Namun patung itu jelas patung Durga. Dan yang aneh adalah karena patung itu memiliki empat buah tangan. Ah, Durga bermata tiga, bertangan empat. Patung inilah sarana yang dipergunakan oleh titisan dari warakenya yang berasal dari zaman Mataram itu. Dan sekarang di zaman ini, seorang perempuan bernama Durga para Bandari menggunakannya pula. Aku akan membakarnya. Itu yang bisa kulakukan. Ini yang bakaran aku. Api Dewa Brahma akan membakarnya. Api Dewa Brahma akan membakarnya. Harus segera ku tinggalkan tempat ini. Brahmanaloh gawe masih sempat melihat beberapa perabotan lain di dalam rumah itu. Namun Brahmanaloh gawe segera bergegas meninggalkannya. Api yang diciptakannya dengan cara yang aneh itu telah menyambar dinding dari bilah-bilah bambu dan sedemikian cepat menyambar kayu-kayu dinding rumah itu, semakin lama semakin besar. Brahmana Loh Gawe segera berlari menembus kegelapan malam. Ah, gila! Perbuatan siapa itu? Hiya! Sesuatu nampaknya telah terjadi. Bangunan itu terbakar dan Uma Durga tiba-tiba meninggalkan aku. Siapa yang telah melakukan? Dan mereka yang mengeroyokku tiba-tiba berhenti. Pengaruh yang mengendalikan mereka hilang. Apakah apakah dengan demikian mereka telah sadar sepenuhnya? oh, rupanya belum. Jika mereka telah sadar, Tentu mereka terkejut melihatku. Dalam pada itu, tanpa peduli terhadap api yang berkobar, umat Durga menerobos ke dalam bangunan rumah yang terbakar, menendang pintu tengah. Iya! Yang Batari Durga, siapa orang yang telah melakukan ini semua kepadamu? Iya! Tanpa berpikir panjang lagi, umat Durga meloncat menyambar patung yang telah dijilat api. Dan dengan cepat pula, umat Durga melesat, meloncat keluar, menerobos kobaran api, berjumpalitan, dan kemudian seperti seekor burung sikatan hinggap di tanah. Matanya bergerak liar, gambaran kemarahannya tidak terkendali lagi. iblis laknat ke barat. Perbuatan siapa ini? Perbuatan siapa ini? Hayo mengakulah. Perbuatan siapa ini? Kau akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Ada apa, Uma Durga? Kau seperti kebingungan? Oh, rumahmu terbakar? siapa yang membakar? Kau, kau. Aku kenapa, Uma Durga? Kau mengira aku yang melakukannya? Begitu? Jangan kau merasa menang. Jangan kau merasa menang. Kau tidak akan menang melawanku. Ada apa denganmu, Uma Durga? Mereka, orang-orangku, mereka tidak akan kembali kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan kembali kepadamu. Bunuh diri kalian semuanya. Hayo, bunuh diri kalian semuanya. Aku sudah tidak membutuhkan kalian. Bunuh diri kalian semuanya. Pindahkah swasti ratu benar-benar terperanjat dengan apa yang dilakukan oleh umat Durga para bandari? Mata di kening perempuan aneh itu mendadak menyala kemerahan dan pengaruhnya sangat luar biasa terhadap orang-orang yang dikuasainya. Mereka tiba-tiba menjadi liar dan gelisah. apa yang aku saksikan ini? Apa yang aku saksikan ini? Ayah, maafkan aku, ayah. Aku tidak bisa menolong mereka. Sia-sia kau mendidikku, ayah. Ampuni aku, ayah. hati Pinaka Swasti Ratu. Jiwanya benar-benar robek menyaksikan pemandangan yang memilukan di depannya itu. Di dalam siraman cahaya sisa kebakaran, terlihat mayat-mayat bergelimpangan. Bahkan ada yang menjelang sekarat, tubuhnya masih bergerak-gerak. Pinaka Swasti Ratu tidak mampu lagi menyangka tubuhnya sendiri. Perempuan yang sedang hamil tua itu terjatuh. ayah. Ampuni aku, ayah. Aku tidak pantas menjadi anakmu. Aku tidak pantas menjadi pewaris perguruan ayah. Maafkan aku. Ampuni aku, ayah. Binaka swasti ratu. Apa yang kau bisa lakukan, Binaka? Binaka? apa yang terjadi telah menjadi garis kehendak para dewa yang tidak bisa dihindari. Aku bisa mengerti bahwa Nyai sangat kehilangan. Bapak bisa merasakan jika Nyai sangat terpukul. Relakanlah Nyai. Aku tidak berhasil menyelamatkan mereka, Bapak. Oh, Ayah. Maafkan Pinaka, Ayah. Pinaka tidak berhasil menyelamatkan murid-muridku. Ayahmu tentu bisa mengerti, Nyai. Aku telah melihat apa yang terjadi bukan kesalahan Nyai. Ah, namun perempuan pemuja Batari Durga itu memang benar-benar tidak tercegah. Nyai Pinaka Swasti Ratu. Aku bersumpah. Wahai umat Durga berdebah, aku tidak akan membiarkanmu berkeliaran. Aku bersumpah, kemanapun kau pergi, kemanapun kau bersembunyi, aku akan memburumu. Aku akan mencabut nyawamu. Bagaikan menyaksikan sumpah yang telah terucap, tiba-tiba langit pijar oleh kilat yang membelah angkasa, disusul kemudian oleh suara guruh yang menggelegar, serasa merontokkan dada. Pinaka swasti ratu mengulurkan tangannya pada Brahmana Lohgawe yang kemudian membantunya untuk berdiri. Beberapa saat berlalu, Pinaka swasti ratu berusaha meredakan gejolak yang mengharu biru dalam hatinya. Hingga beberapa saat kemudian, prahara yang menggelagak di dadanya itu pun surut, meski mendung duga masih menggelayut di wajahnya. Bapak, hmm. apakah Bapak yang telah membakar rumah itu? Ya, benar, Nyai. Bapak pasti mempunyai perhitungan tertentu. Dan kenyataannya, perhitungan Bapak benar. Perempuan itu meninggalkan aku. Berlari ke dalam rumahnya yang terbakar dan kemudian menyelamatkan sebuah patung. Aku tidak sempat melihatnya dengan jelas. Apa yang Bapak ketahui? Patung Batari Durga namun patung itu aneh karena menyimpang dari keharusannya. Patung Batari Durga tidak mempunyai empat tangan. Tetapi patung itu menggunakan empat tangan dengan sebuah mata aneh di kening. Oh, agaknya patung itu yang menjadi sumber kekuatan perempuan itu, Bapak. Ya, benar. Dan agaknya hal itu pula yang menyebabkan Uma Durga memotong lidah-lidah sebagian besar anak buahnya adalah agar rahasianya tidak banyak diketahui orang. Benar, Nyai. Bagaimana dengan mereka, Bapak? Uh, maksud Nyai? Bagaimana dengan para tawanan itu? Semuanya telah berhasil aku selamatkan. Mereka sekarang kusembunyikan di dalam gua yang kita temukan sore tadi. Aku tidak melihat Sakya Murti atau Tunggung Murti Wandawa. Kemana orang itu? Uh. Bapak menyelamatkan juga? Aku menyelamatkannya juga, Nyai. Aku tidak boleh membeda-bedakan orang dalam menolong. Aku tidak berminat bertemu dengan orang itu. Jika aku bertemu dan berhadapan dengannya, aku tidak yakin bisa menguasai diri. Mungkin aku membunuhnya atau melampiaskan dendamku kepadanya dalam wujud lain. Bapak, jika Bapak masih merasa welas dan kasihan kepadaku untuk menemaniku sampai di Paralingga, mari Bapak, sekarang juga kita tinggalkan tempat ini. Kita melanjutkan perjalanan. Nyai, apa yang Nyai lakukan itu tidak bijaksana. Lalu, apa yang harus aku lakukan menurut Bapak? Aku datangi lelaki itu, membasuh luka-lukanya, kemudian aku menyampaikan dharma baktiku kepadanya? Uh, paling tidak Nyai harus melihat kenyataan. Orang jahat tidak selamanya akan berperilaku jahat. Demikian juga dengan Temenggung Murtiwandawa. Saat ini ia merasa tersiksa, dibayangi oleh kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuatnya di masa muda. Hmm. Syukur jika ia merasakan hal itu. Syukur jika ia tersiksa. Memetik hasil perbuatannya sendiri. Biar ia merasakan itu. Nyai, tidak bisa dibenarkan Nyai melihatnya dari sudut pandang yang lain. Sakya Murti sampai terdampak di tempat ini karena Nyai. Ia ingin menebus kesalahannya untuk membela Nyai menyelamatkan Nyai dari cengkraman Durga. Dan Bapak melihat siapakah sebenarnya yang diselamatkan? Aku atau orang itu? Tidak, Bapak. Nah. Aku tidak berniat menemui orang itu. Aku akan melanjutkan perjalanan dengan atau tanpa Bapak Brahmana. Nyai, sabarlah. Jangan turuti hati yang terbakar panas. Dan bagaimana dengan yang lain? Sahabat-sahabat Nyai dari Pasanggaran itu, apakah Nyai tidak ingin bertemu dengan mereka? mendengar cerita mereka. Mengapa sampai tertangkap Uma Durga? Lagi pula, apakah Nyai tidak berminat mengantarkan para murid perguruan Midara Kandangan yang tertumpas habis itu dalam sebuah upacara pembakaran? Aku yakin, Rogo Penatas pasti tidak bodoh dan akan melakukan itu. Aku justru tidak akan tahan menyaksikannya. Aku bisa melahirkan mendadak di tempat ini, tempat yang tidak aku sukai. Bagaimana? Bapak tidak mau menemani aku sampai di Paralingga? Tentu saja, tentu saja. Akan tetapi janganlah sudutkan Bapak pada keadaan yang tidak enak. Sebaiknya Nyai menunggu dulu di sini. Biarlah aku yang akan memanggil Rogo Penatas. Silahkan, aku menunggu. Manalah gawe meninggalkan Pinaka Swasti Ratu. Perempuan yang hamil tua itu menengkadah ke langit yang gelap. Matanya kembali berkaca-kaca. Beban di hatinya yang terlampau berat serasa tidak tertahankan lagi. Brahmanaloh gawe terus berjalan, menyipak semak belukar, hingga saatnya dia telah berada di tepi tebing. Namun ketajaman pendengarannya masih mampu menangkap desah nafas dan langkah seseorang. Manaloh Gawi segera bersembunyi di balik rimbunnya semak belukar. Dan tiba-tiba dia merasa curiga umat Durga masih berada di sekitar tempat itu. Rogo Penatas. Oh, Bapak loh ah. Oh, kau akan kemana? Aku merasa tidak tahan lagi Bapak Brahmana. Aku ingin melihat apa yang terjadi. Ah, bagaimana dengan pertempuran itu Bapak Brahmana? Bagaimana dengan Di Ajeng Pinaka Swasti Ratu? Ah, Nyai Pinaka telah berhasil mengalahkannya. Umba Durga melarikan diri. Ah, benarkah itu Bapak? Ya, akan tetapi tidak ada seorang pun dari teman-temanmu, para murid perguruan Widara Kandangan yang masih hidup. Oh, kenapa Bapak? Perempuan pemuja Durga itu memerintahkan kepada mereka untuk bunuh diri. Uma Durga yang merasa kalah melakukan tindakan yang tidak terduga-duga. Mari anak mas, Nyai Pinaka menunggumu. Gegas Rogo Penatas dan Brahmana Loh Gawe berjalan. Namun, Nyai, Nyai Pinaka, Nyai Pinaka, Nyai, Nyai Pinaka, di manakah kau Nyai? Di Ajeng. Di Ajeng Pinaka, di mana kau di Ajeng? Apa yang terjadi denganmu? Di Ajeng Pinaka Swasti Ratu. Nyai, Nyai, Nyai. Apa yang telah terjadi Bapak Brahmana? Di mana di Ajeng Swasti Ratu? Ya tidak ada. Kemana Bapak? Tadi ia memintaku untuk memanggil anak mas. Aku baru saja berusaha mengendalikan hatinya yang bergejolak untuk segera meninggalkan tempat ini. Tetapi siapa mengira Nyai Pinaka nekat. Oh, aku masih belum jelas Bapak Brahmana. Mengapa diajeng Pinaka meninggalkan tempat ini? Mengapa ia harus melakukan hal itu, Bapak? Jika ia melakukan sesuatu, tentu ada penyebabnya. Lalu apa penyebabnya, Bapak? Oh, sebaiknya aku tidak usah menceritakannya. Aku tidak berhak menceritakan apa yang menjadi rahasianya Pinaka. Oh, jangan membuat hatiku tersiksa, Bapak. Jangan membuatku penasaran. Katakan apa yang Bapak ketahui. Anak Mas, sekali lagi aku harus mengatakan dengan tegas. Aku tidak bisa menceritakan. Nah, sekarang aku bahkan harus meninggalkan anak Mas. Ah, Bapak Brahmana akan kemana? Aku akan menyusulnya. Dan sebagaimana dipesan oleh Nyai Pinaka. Sebagai salah seorang murid perguruan Widara Kandangan, anak Mas diminta untuk menyelenggarakan upacara untuk mereka yang telah tewas di tempat ini. Ah, tunggu Bapak. Ah. Jangan tinggalkan aku sebelum semuanya menjadi jelas. Anak Mas, jika anak Mas ingin mendapatkan jawaban yang jelas tanpa harus mendengar kisah itu dariku, anak Mas bisa bertanya kepada Kisanak Murti, atau Nini Kensiwi dan tawanan yang lain itu. Mereka bisa menerangkan. Maaf anak Mas Rogo Penatas. Terpaksa aku meninggalkanmu. Bapak Brahmana, tunggu! Bapak Brahmana, tunggu dulu! Tunggu! Tiada gunanya Rogo Penatas mencoba mencegah Brahmana Loh Gawe. Brahmana tua itu tidak muncul kembali. Bayangannya lenyap di telan lebatnya pepohonan. Rogo Penatas terpaku di tempatnya berpijak. Beberapa saat lamanya, perhatiannya masih tertuju pada Pinaka Swasti Ratu, anak gadis gurunya yang diam-diam dicintainya, namun sayang bertepuk sebelah tangan. Sesaat lamanya Roko Penatas seperti kehilangan kesadarannya. Namun manakala dia menebarkan pandangan matanya, dia menyaksikan mayat-mayat bergelimpangan. Kemudian dia tiba-tiba tersadar. Nyai, mengapa Nyai berbuat seperti ini? Hatiku terlampau lemah untuk menghadapi hal-hal yang berat, Bapak. Aku tidak mau menampakkan tangisku kepada orang. Aku tidak mau bertemu dengan lelaki itu. Dan aku juga tidak ingin hatiku semakin berantakan menyaksikan rogo penatas membakar layon para murid perguruan bidara kandangan. Itulah sebabnya aku memutuskan lain. Mari Bapak, kita lanjutkan perjalanan. Aku tidak ingin kelahiran anakku terjadi di sembarang tempat. Aku ingin ibuku menyaksikan kelahiran cucunya. Baiklah, aku berkewajiban menemanimu, mengantarkanmu hingga di Paralingga. Tetapi, cobalah renungkan, apakah Nyai tidak merasa khawatir akan terjadinya sesuatu? Apa yang Bapak maksudkan? Uma Durga, perempuan pemuja setan itu. Apakah Nyai yakin ia telah pergi? Apakah tidak Nyai bayangkan Perempuan itu masih berkeliaran di sekitar tempat ini. Dan apabila mendapat kesempatan, perempuan itu bisa menerkam orang-orang yang baru saja Nyai tolong. Jika demikian, sia-sia yang Nyai lakukan. Ya, baiklah. Kita akan menunggui mereka tanpa mereka ketahui. Maka demikianlah, ternyata Pinaka Swasti Ratu masih tetap berada di sekitar tempat itu untuk menjaga kemungkinan umat Durga para dari masih berkeliaran di tempat itu. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.